Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata ini menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Jangan biarkan mata ini yang membuat hati kami mati. Ampuni maksiat dari pendengaran kami selama ini ya Allah. Jadikan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaranMu, Telinga yang selalu rindu mendengar namamu. Ya Allah, ampuni segala maksiat mulut kami. Ampuni segala kebohongan yang pernah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini sering melukai hati ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Rob, jadikan mulut kami ini menjadi mulut yang selalu bersih dari kata dusta. Lisan yang selalu basah menyebut namamu. Lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi hamba-hambamu. Lisan yang engkau ijabah doa-doanya. Ya Allah, Karuniakan kepada kami ampunan atas maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ampuni jikalau tubuh kami pernah berbuat nista. Ampuni jikalau tubuh ini ada daging haram yang pernah kami makan, makanan haram, harta haram. Karuniakan kepada kami tubuh yang bersih, ya Allah. Bersihkan dari segala kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh jasad ini. Izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih, ya Allah. Bersih dari harta haram. Bersih dari makanan haram. Bersih dari perbuatan haram. Ya Allah, Karuniakan kepada kami ampunan atas maksiat hati kami. Ampuni jikalau kami sering berbuat takabur. Jikalau hati ini sering menghina dan merendahkan hamba-hambamu. Ampuni jikalau kami sering riak ya Allah. Ampuni jikalau kedengkian masih bersemayam di hati ini. Rabb, Jauhkan dari diri kami segala kesombongan sekecil apapun. Indahkan hati ini dengan hati yang tawadu. Jauhkan dari diri kami sifat ria dan pamer ya Allah. Indahkan hati kami menjadi hati yang ikhlas. Hanya karena engkau. Jauhkan hati kami dari kedengkian, kebencian terhadap kaum yang beriman. Jadikan hati kami hati yang penuh kemaafan. Hati yang penuh kasih sayang. Duhai Allah, aruniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu. Hati yang tidak bisa lupa padamu. Hati yang merasakan kehadiranmu. Hati yang tidak berharap selain harapannya kepadamu. Rob, indahkan hidup kami dengan hati yang merasakan bahagianya mencintaimu. Mencintai orang-orang yang mencintaimu. Duhai Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan ibu bapak kami Golongkan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi ibu bapak kami ya Allah. Jadikan umur yang tersisa bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Bisa menjadi orang tua atas anak-anak yang soleh dan soleh. Menjadi hambamu yang penuh manfaat اللهم إنا نسألك الرضا والجنة Wa na'udzubika min sakhatika wan Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu. Jangan biarkan hidup kami ditipu oleh dunia ini. Jangan biarkan kami diperdaya oleh syahwat. Jangan biarkan kami terjerumus karena amarah. Karuniakan di bulan yang penuh berkah ini. Hidup penuh kemuliaan dengan cahaya ilmu-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berilmu. Para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang soleh. Yang dapat membimbing kami mulia dunia akhirat. Ya Allah, Andai suatu saat hidup kami berakhir. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbana Amin Para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru tanah air. Mudah-mudahan malam ini membuat kita bersemangat membuka lembaran baru hari esok dengan terus menuntut ilmu dan melatih diri dalam kebenaran dan kebaikan